Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullahi alaih. Halaman berapa sekarang? 359 bagian bawah itu. Qala al-mu'allif asbahullah wa tabir al-umuman wa tabiril umuma fi nassin uthir Amma khususu sababi fa ma'tubir. Anggaplah dalam suatu dalil itu anggaplah makna umum dalam suatu dalil amma khusus bisababin fa ma'tubir adapun dalil tersebut adalah menunjukkan khusus karena suatu sebab maka dianggap juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum asalnya itu eh, al aslu baqa'u ad-dalil ala umumi hatta ya'tiya taksisuhu. Itu nanti pembahasannya. Hukum asalnya dalil itu menetap sesuai dengan keumumannya sampai datang dalil mengkhususkannya. Faham belum? Jadi itu nanti kaidahnya kita akan baca. Kita lihat aja. Hada yusyiru ila qaidatin ma'rufatin 'indal ulama wa Pantun ini mengisyaratkan kaidah yang ma'rufah dikenal di sisi para ulama wahia annal ibrah bi umul lafz. Annal ibrah bi umul lafz la bi khusus sebab Ini juga yang ana sebutan tadi itu. Bahwasanya yang jadi patokan pelajaran itu adalah keumuman lafadznya bukan sebabnya yang khusus. Kalau lafadznya umum walaupun sebabnya khusus maka diamalkan. Faham belum? Naam. Sebabnya khusus contohnya apa? Sebabnya khusus tapi lafadznya umum, laisa minal birri asyamu fis safari. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Ini umum. Umum untuk siapa? Umum untuk setiap orang yang khusus seperti dalam kasus tersebut. Yaitu orang yang saat itu lemah badannya, dia tidak kuat, dia safar puasa sampai dia pingsan. Nah, itu. Jadi kalau orang lemah, gak kuat puasa kok nekat puasa, itu tidak baik. Itu maksudnya. Jadi khusus pada orang yang seperti itu. Berarti kalau orangnya kuat, badannya kekar, kuat untuk puasa pun stamina tetap oke okay, misalkan, puasa bagus. Paham belum? Tapi umum, umumnya apa? Setiap orang yang dia lemah untuk puasa, jadi kok nekat puasa, paham ya? Maka nanti apa? Maka dia nanti akan apa? Akan Nah barakallahu fiikum kena hadis tadi itu. Tapi kalau dia itu lemah, kalau dia itu kuat untuk berpuasa dan akhirnya berpuasa dia abdal. Naam. Faham ya? Jadi yang jadikan patokan itu lafadznya yang umum bukan sebabnya khusus. Yakni fil ahkam dalam masalah hukum. Fala yuqayyad al bisa bisababih maka hukum tidak bisa diikat dengan sebab khusus tadi itu. Bal idza warada lafdzul 'am wa sababu khas, bahkan apabila datang lafaz yang umum, dalil kalau lafaz yang umum, tapi sebabnya khusus fa innahu yuhmal 'alal umum ya kan? Dibawa kepada mana umum wala yukhtassu sabab dan tidak dikhususkan dengan sebab. Contohnya biar lebih jelas. Qalu Inna sababa nuzuli qouli ta'ala qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawarakuma. Sebab turun ayat tersebut kata mereka para ulama, kisah Aus bin Samit radil anhu ma'azawjatih. Kisah tragedi ributnya Aus bin Samit ngabarakallahu fikum bersama istrinya. Khusus gak berarti sebabnya? Khusus gak? khusus, tapi sebabnya khusus tapi lapatnya umum. Paham ya? Lafaznya umum kita lihat. Walakin walakin lafdhu 'amun wasighatu wasighatu 'umumiha al-ism mausul. Qad sami'a Allahu qawla allati allati. Ism mausul bukan? Ism mausul. Ism mausul kemarin menunjukkan apa kemarin? Menunjukkan apa kemarin? Umum. Faham belum? Lafaznya umum, bentuk keumumannya ada ism mausul fa yakunu hadzal hukm am. Berarti hukumnya ini umum, i'tibaran umum bi umum lafadz yang dianggap yang dijadikan patokan atau anggapan adalah keumuman lafaz tersebut. La bi khusus sebab bukan karena sebabnya khusus. Kalau sebabnya karena Aus bin Samit tadi sebabnya dengan istrinya. Tapi lafaznya tentang umum. Paham ya? Al ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab itu kaidahnya. Yang jadikan patokan adalah keumuman lafaznya bukan sebabnya yang khusus. Naam. Wa ala hadha berdasarkan penjelasan ini fa hukmu hadhil kaffarah syamilun li Aus bin Samit radhiyallahu anhu wa li ghairihi. Masyaallah. Berdasarkan penjelasan ini berarti hukum kafarahnya itu mencakup Aus bin Samit dan juga yang lainnya yang melakukan apa? Hal tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam surat Al-Mujadalah antum lihat sendiri. Mafhum soal ini ya? Ewa. Wa misluhu Qaulu ta'ala atau yang lain adalah perkataan Allah Ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang mereka menuduh enam istri-istri mereka dalam kondisi mereka tidak punya saksi kecuali diri diri mereka sendiri. Nuduh berzina tapi enggak punya saksi. Dia apakan? Cambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Nazalat fi Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ini turun khusus saat itu turunnya untuk apa? Hilal bin Abi um, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu wa mar'atuh dan juga istrinya. Walaysat khassatan bihi, tapi tidak khusus untuk keduanya, bal hiya amatu umum. Jadi hukumnya itu umum, hukumnya umum walaupun saat itu khusus kepada siapa? Hilal bin Umayyah dan istrinya. Tapi kan berlaku umum kalau zaman sekarang misalkan ditegakkan syariat Islam, hukumnya hukum Al-Qur'an Sunnah. Nuduh orang berzina enggak bisa datangkan saksi. Diapakan? Sabuk 80 kali itu umum itu loh. Itu kan khusus. Nah, sebabnya khusus tapi lafaznya umum. Al-ibrah bi umum lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan tolak ukur adalah keumuman lafaznya bukan kekhususan sebabnya. Nah, kita lihat lagi contohnya Wa mithluhu hadis alladhi ta'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi annah Ba'nam bi annah al qalil al ma' idza raqibna al-bahr tawadda bi ma'il bahr. Contohnya yang lain adalah hadis yang saat itu Rasulullah ditanya. Eh, ditanya bahwasanya apa? Kami membawa sedikit air dalam kondisi kami sekarang berada di tengah lautan. Bawa air dari daratan, ya, kemudian berada di tengah lautan lagi mengarungi lautan. Mengarungi maksudnya apa? Kayak karung itu. Mengarungi samudra berarti maksudnya maksudnya apa? Eh, berlayar. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa Bima El Bahar, Apakah boleh kita wudu dengan air laut?" Air laut tahu sendiri bagaimana rasanya luar biasa. Air laut rasanya bagaimana? Asin. Nah, ya, untuk pakai air laut ya pelikat semuanya biasanya. Kalau belum benar biasa. Paham ya? Nah, antum mandi di pinggir laut coba atau mandi di laut biasanya asin, kemudian airnya juga melekat-melekat itu ya. Nah, tanya terus sahabat. Kami teman bawa air dari darat itu sedikit. Dalam kondisi kita berlayar di lautan ini, apakah boleh berwudu dengan air lautan? Faqala sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al Airnya suci, bangkainya halal, bayangkan. Pertanyaan satu jawab dua. Masya Allah. Airnya suci, bangkainya halal. Semua bangkai laut Hewan laut semuanya halal kecuali semua hewan laut, bangkai laut halal kecuali ingat ya, kecuali anjing laut. berbalas bas. Kecuali apa Abu Mu'ad? Kecuali apa Umar? Kecuali apa Hasan? Apa? Kura-kura? Ya? Apa? Yang buas? Buas apa contohnya buas? Taruh, taruh. Apa buas? Ikan paus. Buas bukan paus kalau antum dekat bisa dicaplok. ya? ikan hiu. Kecuali yang membahayakan. Nah, itu aja jawabannya. Paham ya? Bener nggak? Semua hewan laut itu halal kecuali membahayakan. Membahayakan haram. Bukan karena semata-mata hewan laut tapi karena membahayakannya itu. Paham belum? Eh, mau makan babi laut ada pun halal. Anjing laut pun halal. Eh, apalagi eh, ular laut misalkan halal. Paham ya? Bangkai laut itu maksudnya bangkai hewan laut atau bangkai darat dibuang ke laut itu? Eh? Bangkai asli memang hewan laut. Kalau antum pakai darat dibuang ke laut, tetap haram. Paham ya? Bangkai sapi dibuang ke laut, oh jadi halal enggak? Maksudnya itu maksudnya. Fal ibra bi umum bi umumi hadzal lafdillah bi khusus sa'il. Makanya jadi patokan adalah keumuman lafaz ini bukan kekhususan apa orang yang bertanya tersebut. Sampai saat ini kalau antum di tengah lautan kok mau wudhu pakai air laut, ah, boleh suci gitu loh. Walaupun saat itu turunnya apa? Eh, walaupun saat itu berkaitan masalah orang yang bertanya tadi itu. Idan al-ibrah bi umul lafdillah bi khusus sabab ini kaidahnya. Jika demikian mereka kaidahnya apa? Keumuman lafaz tersebut bukan kekhususan sebabnya illa fi halin wahidah ini. Kecuali dalam satu kondisi atau keadaan. Istasnaha al-muallif bi qaulih yang dikecualikan muallif dengan ucapannya. Nah, nanti ada yang kecualikan. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Yang jadikan patokan keumuman lafaznya bukan kekhususan sebabnya kecuali dalam satu kondisi, satu keadaan yang nanti akan kita lewati pembahasannya. Nanti namanya dikenal dengan nama Amun maksus. Umum tapi dikhususkan. Seperti tadi itu hadis yang kita lewati. Apa tadi? Laisa minal birri asyamu fis safari. Ini umum. Semua orang kalau safar kok puasa itu enggak baik. Ini umum. Tapi khusus. Kok khusus mana? keumumannya khusus khusus orang yang nggak mampu puasa gitu loh. Kalau orang gak mampu puasa, lemes badannya, berpuasa ketika safar, baik atau tidak? Gak baik. Khusus gak berarti? Tapi dapatnya umum gak? Umum. Itu namanya amun maksus. Ada amun maksus, ada ini, ada itu. Memang gitu. Dalam ilmu usul seperti itu. Faham belum? Beda yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan al-ibrah bi umumin lafdzi la bi khususi as-sabab. Kalau yang kedua nanti apa? Amun maksus. Lafaznya umum tapi dikhususkan. Umum mengenai orang yang enggak mampu puasa. Hah? Ya kan? Umum apa umum umum apa umum semuanya tidak baik kalau safar enggak puasa, tapi khusus bagi orang yang enggak kuat atau orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu boleh enggak puasa? Afdal. Faham maksudnya? Na barakallahu fiikum. Assalamualaikum alaihi wasallam.